Bismillahirrahmanirrahim uh, diumumkan kepada ikhwan semuanya insyaallah kesempatan batal maghrib wal isya ini akan diisi oleh Al Ustaz Musa Fidahullah taala. Insyaallah kesempatan mabainal maghrib wal isya kali ini akan diisi oleh Al Ustaz Musa Hafizahullah taala maka kepada segenap ikhwan dan tolabah kami harap untuk bisa segera menyiapkan diri. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam al atamani wal akmalani ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ما زلنا ولم نزل في قراءه الامور المشتركه التي تنبغي لمسلم فضلا عن طالب العلم ان يهتم بها kita masih di perkara-perkara yang uh, sudah selayaknya bagi seorang muslim dan terlebih seorang talibul ilm untuk lebih memiliki perhatian dan ihtimam yang besar maka perkara yang ke-13 Naam qala al-muallifu hafizahullahu taala Al-amr salis ashar Al-hadar at tatallu' ila tasaddur wa tara'us Perkara ke-13 yang sudah selayaknya bagi kita semuanya untuk memperhatikan adalah permasalahan al-hadar, kita berhati-hati dari minat tatallu untuk kemudian kita meraih atau berusaha ila tasaddur wa tara'us artinya pingin muncul atau pingin menjadi pemimpin atau ingin menjadi orang yang memiliki kedudukan atau ingin dikenal. Al-hadar minat tatallu ila tasaddur wa taraus. Fadhalika min a'zamil mubiqat wal mu'awwiqat li talibil ilm. Karena yang demikian ini, perasaan terburu-buru, sudah merasa layak dirinya untuk kemudian eh, duduk di atas kursi mengajar atau memberi fatwa ini termasuk dari min a'zamil mubiqat termasuk perkara yang membinasakan termasuk hal-hal yang paling membinasakan, yang paling membahayakan. Wal muawwiqat dan yang paling mencegah penghalang li talibil ilm falatan durma tata jelis ala kursi ala kursi sadarah maka janganlah kita ini melihat kapan kita ini bisa duduk di atas kursi, muncul di atas kursi mengajar, memberi fatwa. Bal, utlubal ilm, Akan tapi yang seharusnya adalah kita hilangkan perasaan seperti ini dan teruslah menuntut ilmu karena wa talabul ilm ba'da fadlah ta'ala yakuduka ila khairin kathir wa yadra'u anka syarran kathira maka sudah selayaknya seorang talibul ilm di dalam seirihi ila talabil ilm wa tahsil al ilm itu senantiasa terus belajar untuk kemudian mengamalkan dan mendakwahkan tanpa memperdulikan apakah dia kemudian nanti meraih kedudukan yang tinggi, mendapatkan arifah, memperoleh kemuliaan, atau tidak. Karena arifah fi dunia wal akhirah hiya minallah Ar-rif'atu biyadillah. Allah lah yang akan menaikkan dan meninggikan, Allah yang akan menjatuhkan derajat seseorang, posisi seseorang, tergantung bagaimana seseorang tersebut. Semakin bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya seseorang yang paling mulia itu kedudukannya di sisi Allah, itu yang paling bertakwa. Maka kita perlu terus melihat hati-hati kita, niat-niat kita, kita belajar bukan untuk kemudian dengan niat kita disebut ustadz atau syekh, tapi kita belajar dalam rangka li liraf'i al jahal an nafs al an anfusina wa an ahlina wa an mujtama'atina. Ini niat kita dalam belajar. Lillahi ta'ala yang pertama untuk mengangkat kebodohan yang ada di diri-diri kita. Kemudian untuk eh, mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan yang ada di keluarga kita dan kemudian masyarakat sekitar kita. Hubbus syuhrah. Nahdar min hubbis syuhrah. Untuk kemudian kita berhati-hati ingin menjadi atau mencari popularitas Orang dikenal karena keikhlasannya akan tampak nanti. Bukan dia yang akan mengusahakan dirinya bisa menjadi tinggi, tetapi Allah lah yang akan menjatuhkan atau menaikkan derajat seseorang. Berapa banyak dari para nabi dan dan para rasul sebagaimana disebutkan di hadis Ibn Abbas kisah bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ditunjukkan umat-umat yang terdahulu dan umatnya dan Bani Israel kemudian mengatakan wa raaitu nabiyan wa ma'ahu ahadun wa nabiyan wa ma'ahu atau rajulun wa nabiyan wa ma'ahu rajulan wa nabiyan wa laisa ma'ahu ahad. Ini nabi. Seseorang yang derajatnya paling tinggi. Toh ada nabi-nabi yang tidak populer, tidak diketahui namanya. Kalah populernya mungkin dengan sebagian makhluk yang kedudukannya di bawahnya. Tapi yang seperti ini tidak menjatuhkan derajat, tidak menjatuhkan makom, posisi dia sebagai nabi. Artinya seorang yang memiliki derajat yang tinggi itu tidak melulu kemudian harus dia memiliki syuhrah, memiliki popularitas, terkenal. Datang dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa ar-rusul eh, para para rusul itu jumlahnya ada 313 sementara berapa yang kita kenal? Kebanyakannya tidak kita kenal. Toh yang demikian tidak menghilangkan status dia atau mereka sebagai rusul, orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubbus syuhrah ini suatu penyakit yang bisa menghancurkan seorang talibul ilm. Niat, kembali lagi makanya kita perlu untuk senantiasa mengkoreksi niat-niat kita. Naam, lian akuna dzailan fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna Raksan fil batil. Kata-kata mutiara yang bagi an yuktab bidzahab la bima'idz Dari para salaf, sebagian salaf mengatakan sesungguhnya aku ini menjadi buntut ekor dalam perkara al-haq itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku menjadi ras, menjadi pemimpin, menjadi kepala, tapi fil batil. Orang menjadi buntut dalam al-haq, siratul mustaqim, ini yadkhul jannah. Tapi dalam kebatilan, tempatnya an-nar. Maka syuhrah atau kaunur rajul yashtahir indan nas, aulam yashtahir hada indallah. Allah Seseorang ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat dan para ulama mereka memiliki kedudukan dikenal ini merupakan fadl min Allah Subhanahu Wa Taala Allah memberikan keutamaan kepada mereka Dalikah fadlullah yu'tihi mayyasha selesai tidak perlu kita mencari diri kita kemudian untuk populer tidak adapun Ketenaran kalau itu datang bukan dari dia sendiri, maka dikatakan oleh Ar-Rasul alaihi tilka busra ajilah. Ini kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Tapi bukan berarti kemudian kita mencari-cari popularitas. Tidak. Tujuan kita adalah berdakwah, belajar, mengamalkan, berdakwah. Yang paling penting adalah kita sudah menjalani atau melalui Siratul mustaqim dengan sebaik-baik cara. Adapun hasil, adapun hasilnya ini di tangan Allah. Kita berdakwah tidak diterima kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang terbaik yang dibimbing oleh para ulama, selesai. Sehingga ini hadis Ibnu Abbas yang bagaimana seorang nabi tidak memiliki pengikut ini merupakan kita disuruh untuk fakta fa'tabiru yaul absar. Ambil ibrah, ambil pelajaran. Artinya seorang nabi yang tentu kita tidak, tidak meragukan dan menyaksikan bahwa cara dakwahnya, sebelumnya amalannya dia, ini sudah yang terbaik. Toh pun taufik biadillah, tidak memiliki pengikut. Sehingga tidak perlu kita mencari hubbut taraus, jadi pemimpin, memiliki pengikut. Tidak perlu dicari, yang penting adalah ini terjadi atau tidak terjadi hada syai' la yanfa' wa la Tidak memberi kita manfaat ataupun tidak memudaratkan kita. Yang penting kita berjalan di atas asair as-sahih. Di atas jalan yang benar, di atas siratul mustaqim ini. Nah, Wa talabul ilm ba'da fadlillah ta'ala yakuduka ila khairin kathir. Karena sungguhnya talabul ilm ba'da fadlillah setelah keutamaan yang Allah berikan ini pada hakikatnya akan mengantarkan engkau kepada kebaikan yang banyak. Wa yadra'u angka syarran kathira dan akan me ya, apa yadra yadfa me apa akan memalingkan engkau dari syar yang banyak. Ini cukup dengan telah beli ilmu kita nahtasibul ajr minallah lillahi taala pasti dan pasti dengan telah beli ilm yang seperti ini itu akan membawa manfaat yang banyak bagi kita dan akan menjauhkan atau memalingkan kita dari kebanyak kejelekan atau kejahatan yang banyak. Amma idha kana qasdun Au amma idza kana qasdu man yatlubul ilma an yandur mata yatara'as wa mata yatasaddar wa mata yatashayyakh fala syak anna niyyah huna madkhulah fal hadar kullal hadar adapun jika maksud dari seseorang yang belajar niatnya itu adalah untuk menunggu kapan dia menjadi pemimpin memiliki anak buah, kapan dia mampu muncul, memberi fatwa, atau menjadi seorang syekh, atau menjadi seorang ustadz. Ini niatnya, niatnya dia seperti ini. Kapan dia menjadi seorang syekh, falasyak, maka tidak diragukan lagi bahwa niat yang seperti ini sudah kemasukan oleh niat-niat yang yang tidak benar. Ananiyah huna madkhulah telah disusupi dengan niat-niat yang bukan karena lillahi ta'ala fal hadar kulal hadar maka hati-hati dengan perkara ini taib qala al muallif ta'ala al rabi ashar artinya bukan berarti kemudian seseorang yang tidak boleh populer tidak tetapi permasalahan terkenal atau tidak terkenal ini bukan maksud dari seseorang untuk belajar mencari ilmu, bukan. Tidak. Tetapi biarkan al-amr yamshi biadillah. Entah dia ini menjadi populer atau tidak populer, yang seperti ini tidak la yu'assir alaihi. Tidak mempengaruhi sama sekali. Ini seorang dai, seorang talibul ilm harus memiliki niat yang benar. Taib. al amr rabi Perkara yang ke-14 adalah raddul fadl ila ahlihi. Al-fadlu kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Hadza la iskala fihi. Al-fadl semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innal fadla biyadillah. Pada hakikatnya al-fadl keutamaan ini di di tangan Allah Allah akan berikan keutamaan ini kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Hadalah iskal fihi. Ini tidak ada iskal. Lakin man 'allamaka ilman wa afadaka faidatan wa dallaka 'ala amrin tahu. faruddalahu fadluhu. Akan tetapi orang yang mengajarkan engkau ilmu memberi faedah kepada engkau sebuah faedah, menunjukkan kepada engkau perkara yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Maka kembalikan fadl ini kepada orang ini. Artinya sebutkan afadani ah fulan bihadil faedah atau kita jika menukilkan uh, suatu kalam dari para ulama semampu kita untuk kita mengingat kalau kita mampu, maka sebutkan bahwa faedah ini disebutkan oleh syekh fulan atau disebutkan oleh alim fulan atau ustadz fulan bahkan kalau faedah ini pun kita dapatkan dari seseorang yang lebih rendah dari kita sebutkan pula ini da'bu salafina saleh sya'annya atau kebiasaannya para ulama' Antum kalau buka kitab-kitab ya Al-Bani atau Syekh Mukbil dan yang lainnya bagaimana ketika Syekh Al-Bani ya taraja antashih al hadis atau tad'if kemudian menyebutkan bahwa eh, laqad kana hadzal amr yakhfa alayya summa afadani al akh fulan nah ini banyak kalau kita buka dari kitab-kitab para ulama bagaimana para ulama rujuk kembali kepada madhab atau pendapat yang menurut dia yakini benar setelah sebelumnya berpendapat dengan pendapat yang lain dikarenakan mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu dari seseorang, dari para murid-muridnya. Kemudian disebutkan, telah memberikan faedah kepadaku seorang ah dengan faedah ini dan itu. Ini penting. Yaqulu ahlul ilm min asbab barakatil ilmi antaruddal fadla ila ahlihi. Berkata ahlul ilm, termasuk dari sebab-sebab barokahnya sebuah ilmu itu adalah engkau mengembalikan al-fadl keutamaan itu kepada orang yang memberi engkau faedah ini atau keutamaan ini. Artinya yang pertama ini membantu niat-niat kita untuk kemudian tidak masuk kepada kita arya, kita ingin dipuji, ingin dikatakan, uh, fulan luar biasa, memiliki faedah. Padahal pada hakikatnya faedah ini dia dapatkan dari orang lain. Tapi agar ingin dilihat atau ingin ditampak bahwa dialah yang memiliki ilmu yang luar biasa ini. Ini sebab hilangnya barokahnya ilmu. Kemudian perkara kedua yang tidak disebutkan di sini, kita mengembalikan al-fadl, keutamaan ilmu yang kita dapatkan atau faedah atau satu kalam kepada orang yang berbicara atau yang memberikan faedah ke kita, itu adalah salah satu faedahnya. Apabila ternyata perkara ini salah, tidak benar, kesalahan ini tidak dinisbahkan kepada kita karena kita mengatakan, akhbarani fulan, artinya saat ternyata di kemudian hari perkara ini atau faedah ini ternyata tidak benar, maka kesalahan ini tidak ditimpakan kepada kita. Karena kita telah memberi atau menyebutkan bahwa faedah ini fulan, artinya orang mengetahui bahwa pada hakikatnya kita hanya menukilkan. Ini salah satu faedah bahwa kita kalau mendapatkan faedah atau mendapatkan ilmu itu kemudian dikembalikan, kita sebutkan yang memberi faedah kepada kita kalau memang kita masih ingat. Nah, di sini ada sebuah eh, syair yang disebutkan oleh muallif Ida afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada wa kul fulan jazahullah salihatan. Apabila memberi faedah seorang manusia kepada engkau sebuah faedah dari ilmu-ilmu yang ada, maka jangan lupakan fa'admin syukrahu. Terus engkau bersyukur dengan dia memberi faedah ini, bersyukurlah. Senantiasa kita berterima kasih kepada orang ini dan katakanlah wakul fulan jazahullah salihatan fulan seseorang mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan membalas kebaikan jazahullah salihatan afadaniha telah memberikan kepadaku sebuah faedah wa alkil kibar aw wa alkil kibri aw wa alkil kibra wal hasada dan buang lempar itu kibir rasa sombong dan hasad. Artinya jangan sombong untuk kita mengatakan bahwa faedah ini anak dapatkan dari fulan. Walaupun fulan ini lebih rendah dari kita. Selama itu benar, selama itu al-haq. Maka sebutkan. Buang perasaan kita ingin dipuji, atau hasad karena orang ini banyak ilmunya memberikan ilmu kepada kita, hasad Orang ini terus yang dipuji, anak nggak pernah dipuji sama orang. Ah sekali-sekali anak sudah. Agar tampak seolah-olah dia yang memiliki ilmu. Tidak. Karena sesungguhnya kita ini mencari barakah. Ziyadatul khair. Wa kathiran ma yad'u. Naam. Wa kathiran ma yad'u ya, ma yad'ufu ba'dun nas an raddil fadli ila ahlihi dan banyak dari sebagian manusia itu lemah untuk mengembalikan atau untuk menisbahkan faedah atau ilmu yang dia dapat kepada orang yang memberi faedah. Wa bi khasatin idza al-mufid min akronihi. Bil khusus terlebih-lebih kalau yang memberikan faedah ini ternyata dari teman sebaya rekan sejawat. Wabil khusus lagi kalau yang memberi faedah ini adalah orang yang di bawahnya. Wala syak an hadza min talbisi iblis. Maka yang demikian ini tidak diragukan bahwa perkara ini adalah talbis dari iblis. Seolah-olah dia merasa bahwa dialah yang memiliki faedah ini. Ada sebuah minat taraif disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Ubtulia Ibnu Rajab Bibni Hajar wa Wabetulia Ibnu Hajar Bisiddiq Hasan Khan wa Wabetulia Siddiq Hasan Khan Bisyaukani rahimahumullah jami'an. Artinya eh, sebagian lama tetabuk melihat kutub-kutubnya Ibnu Hajar berkhusus dalam Fathul Bari. Itu ternyata banyak tanpa kita eh, Ana bermaksud mengurangi keutamaan yang ada pada Fathul Bari miliknya Ibnu Hajar, kitab yang luar biasa, tapi beginilah namanya manusia Ternyata banyak nukilan-nukilan yang di yang disebutkan oleh Ibnu Hajar kalau kita memperhatikan ternyata kalimat-kalimat ini persis dengan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Tanpa Al-Hafidh Ibnu Hajar me mengatakan atau enam menyebutkan siapa kalamnya siapa ini. Sebagaimana pula banyak di dalam kitabnya Ibnu Hajar Fathul Bari begitu banyak kalam dari Ibnu Mulakin. Ana pernah mendapatkan suatu kalimat persis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari begitu saja tanpa disebutkan siapa orang yang atau masdar sumber dari kalam ini ternyata itu miliknya Ibnu Mulakin persis Ibnu Mulakin adalah eh, guru dari Ibnu Hajar Begitu juga subhanallah ternyata Ibnu Hajar pun akhirnya banyak ucapan-ucapan atau e, kalamnya yang diambil oleh Siddiq Hasan Khan tanpa disebutkan siapa yang memberikan atau siapa pemilik kalam ini. Banyak dari kitab-kitab Siddiq Hasan Khan kalau kita perhatikan ternyata banyak mengambil dari kutub-kutubnya Ibnu Hajar. Dan begitu pula Siddiq Hasan Khan ternyata kalamnya banyak dinukil oleh Asyaukani tanpa Asyaukani menyebutkan siapa pemilik kalam ini. Artinya di sini para ulama rahimahumullah jami'an terlepas dari kelebihan yang mereka memiliki tapi terkadang pun masih terlebih-lebih kita ini artinya kita mengambil ibrah bahwa kita lebih layak lebih pantas untuk kemudian berhati-hati al jaza min jinsil amal kita berbuat satu perkara kamata dintudan, tudan sebagaimana engkau melakukan perbuatan akan dibalas dengan perbuatan seperti itu. Al jaza min jinsil amal. Maka kita lihat bagaimana berturut-turut para ulama ini karena dia berbuat seperti itu akhirnya pun dia diperlakukan seperti itu. Ini pentingnya kita mengembalikan mengembalikan uh, al-fadl kita mendapatkan faedah ilmu kepada kepada sahibul kalam atau sahibul faedah. Nah. Waradul fadli ila ahlihi wala syak an hadha min talbisi iblis faruddal fadl ila ahlihi maka kembalikanlah sebuah keutamaan faedah atau ilmu itu kepada sahibihi kepada orangnya wa absyir minallah taala bima yasurruk maka absyir bergembiralah dengan barakah ilmu yang Allah akan berikan kepada engkau bima yasurruk sehingga kita tidak perlu khawatir kemudian orang akan mengatakan oh orang ini tidak pada hakikatnya faedah ini dapat dari fulan tidak bahkan ini akan menunjukkan ketawaduannya dia man tawadu'a lillah rafa'ahullah barang siapa yang tawadur lillahi ta'ala maka Allah akan tinggikan derajatnya. Sehingga penting ini untuk kita tidak sungkan-sungkan atau tidak segan-segan. Kita mendapatkan faedah dari saudara kita, dari kawan kita, dari bahkan dari orang yang lebih muda dari kita, terlebih dari para masyaikh atau guru kita dari asatidah. Maka kembalikan tanpa kita sungkan bahwa faedah ini dapat atau dari syekh fulan atau dari kitab ini. Nah, ini penting bagi seorang talibul ilm untuk terus perhatikan perkara-perkara seperti ini. Naam, qala al-muallif hafizahullah taala al-amrul khamis ashar. Perkara yang ke-15 adalah al-istifadatu min masyayikhil ilmi wa adami tafrid fi durusihim. Kita mengambil belajar menuntut ilmu, mengambil faedah, duduk dengan para ulama, dengan para masyayikh. Ini salah satu sebab terbesar dibukanya pintu-pintu ilmu terhadap kita. Alhamdulillah kita belajar dari Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan. Tapi yang seperti ini jangan dijadikan suatu patokan atau mencukupkan sampai di sini. Kalau memang mampu seorang untuk kemudian belajar dan inilah nasihat para ulama dan para asatidah. Bagaimana Ustaz eh, Al-Fadil, Ustaduna Abu Abdullah Luqman Ba'abdu Hafidhahullah Ta'ala berkali-kali memberikan nasihat. Karena memang empat nasihat para ulama pula. Untuk kemudian kita kalau mampu untuk belajar meneruskan talabul ilm di sisi para masyaikh lakukan karena ini memang penting sekali karena para ulama itulah yang mendapatkan tazkiyah dari ar-rasul sebelumnya dari Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama disebutkan ulama al-ulama warasatul anbiya' sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam al ulama ulama yang disebut ulama mau jadi seorang alim duduk di majelisnya alim ini wa ada mutafrid fi durusihim dan juga kita jangan kemudian bermudah-mudahan menyepelekan di dalam daras-darasnya mereka banyak kita saksikan atau kita jumpai mungkin kebanyakan dari kita uh, pingin pergi Saudi atau ke Yaman belajar ke, ya- markasnya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ternyata setelah datang, yang dimana waktu di Indonesia seolah-olah rasanya itu kalau sampai sana maunya belajar terus, ternyata setelah datang kurang memanfaatkan waktunya. Ternyata banyak dari ikhwan kita Allah wa iyyahum tidak memanfaatkan duduknya dia detik demi detiknya dia berapa uang yang telah dikeluarkan untuk kemudian dia mampu datang ke sana sementara saudara-saudara yang lainnya yang mungkin lebih ijtihad masih belum diberi taufik wair muwaffaq wa huwa qad sudah mendapatkan taufik untuk bisa duduk ternyata kurang istifadahnya. Kurang mengambil darasnya, kurang melihat bagaimana para ulama. Ini sangat disayangkan. Sehingga jangan sampai kita melupakan niat-niat kita. Kita belajar ini untuk mengambil ilmu dari para ulama. Untuk kemudian kita memaksimalkan. Nah, wahada min umur bal huwa min usulit tahsil al-ilm. Ini adalah perkara yang paling penting dan itu adalah termasuk dari dasar-dasar Al-istifadah min masyaikhil ilm laisat maksuratan ala ilmihim fahasab dan mengambil faedah belajar di sisi para ulama itu bukan terbatas pada ilmunya saja bal yata'adda dhalika ila nadhar fi syarifi akhlakihim wa jamili adabihim al akharin dan juga bahkan lebih dari itu kita mengambil faedah istifadah belajar kepada ulama itu juga melihat bagaimana akhlaknya mereka yang mulia adab-adabnya mereka bersama orang lain ini juga yang terpenting sebagian para salaf dahulu Imam Ahmad, Yahya Ibnu Main, Ibnu Madini yang lainnya sebelum mengambil ilmu hadis itu belajar adabnya para masyaikh guru-gurunya. Tidak langsung mereka mengambil ilmu hadis, tidak. Tapi belajar dulu akhlak, belajar dulu adab, karena adab ini adalah asas seseorang belajar. Saat tolabul ilm bagaimana nanti kemudian dia akan terjun berdakwah, mendakwahkan ilmunya tanpa dia memiliki akhlak dan adab yang mulia. Sementara Ar Rasul alaihi salatu wasallam ketika berdakwah tauhid di Makkah apa yang disebutkan Khadijah pertama kali ketika turunnya ayat Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah dalam keadaan bergetar. Kemudian meminta kepada istrinya, "Dastiruni, dastiruni, selimuti aku." Kemudian dijawab oleh Khadijah dengan jawaban yang luar biasa, "Kalla wallah, la yukhzika Allah abadan." Sekali-sekali tidak Wallahi Allah tidak akan menghinakan engkau, innaka. Perhatikan. Innaka latukrid daif. Wataksibul ma'dum. Dan perkara-perkara lainnya yang berkaitan dengan akhlak. Engkau pada hakikatnya adalah benar-benar orang yang memuliakan tamu, membantu orang yang kesusahan. Akhlak. Artinya ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam berdakwah di di Makkah dengan, dengan tauhid memiliki akhlak yang mulia. Tidak mengherankan kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku diutus itu dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak terhadap al-adab Allah, wal adab ma'ar rasul wal adab ma'al ma'al ma'al mudarris ma'al ma'al walidain ma'al akran adab bersama semua makhluk sebelumnya bersama Al-Khaliq. Sehingga permasalahan ini sangat penting sekali. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Makana minal sawaf fa minallahi wahdah wa makana minal khata' fa minni wa syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.